السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين معالف رحمه الله تعالى ومثله المفرد إذ يضاف فبهم هديت الرشد ما يضاف dan seperti itu adalah mufrad apabila disandarkan ya yudhafu didofahkan atau disandarkan fafham hurida rusyda ma yudhafu maka pahamilah semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepadamu tentang apa yang disandarkan itu nah qala rahimallahu taala yakni anna al-mufrad al-mudhafa ya'ummu umum al-jam'i wa yastaghriqu jami' al-ma'na bahwasanya mufrad apabila disandarkan maka itu memiliki makna umum seperti umumnya jamak ya wa istaghriqu jami'al makna dan mencakup seluruh makna ya, seperti misalnya saya mengatakan meja saya meja adalah mufrad disandarkan kepada saya maka mencakup seluruh meja yang saya punya meja yang kecil meja yang besar meja yang merah meja yang hijau nah pena sana saya pena mufrad tapi ketika disandarkan kepada saya mencakup seluruh pena saya. Nah, ini maksudnya. Anal mufrada al mudhafa ya'umu umum al jam'i. Ya, jadi kalau mufrad disandarkan maka itu mencakup seluruh nah, seluruh makna yang terkandung di dalamnya. Wa istaghriq jami' al makna dan mencakup ya, atau menyeluruh terhadap seluruh makna. Kaqauli ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits ya. Dan adapun terhadap nikmat Rabb kamu maka sebut-sebutlah ya. Maka ini mencakup seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian tidak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ya'ummu kulla nikmatin diniyatin au dunyawiyatin. Maka ini mencakup seluruh nikmat, baik nikmat diniyah maupun nikmat duniawiyah. Wa qawluhu ya ibadiya wa huwa katsiran fil kitab wa sunnah yadkhulu fi jami'ul ibad. Ya ibadiya wahai hamba-hambaku, maka ini adalah mencukup. Ya. Ini adalah banyak di dalam Alkitab dan As-Sunnah, maka masuk ke dalamnya ada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, Masuci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi. Masuci Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan al-furqan kepada hambanya isyaratan ila qiyamihi bi jami'i wa wadhaifi al-'ubudiyah. Ini merupakan isyarat kepada penunaiannya terhadap seluruh tugas-tugas ubudiyah, ya, tugas-tugas ya, ubudiyah. Naam. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wala yatimul hukmu hatta tajtami' kullu syuruti wal mawani' tartafi. Wala yatimul hukmu dan tidaklah akan sempurna hukum itu hatta tajtami' kullu syuruti sampai terkumpul semua syarat-syaratnya wal mawani' tartafi dan terangkat seluruh mawaniknya ya, sampai tidak ada penghalangnya baru bisa dihukumi ya kalau syaratnya terpenuhi dan mawanik-mawanik penghalang-penghalangnya tidak ada maka baru dihukumi ya baru bisa dihukumi nah qala rahimallahu taala hadza aslun kabirun wa qaidatun azimatun ini merupakan prinsip yang besar dan kaidah yang agung yahsul biha liman haqqaqaha naf'un azimun akan terwujud bagi orang yang merealisasikannya manfaat yang sangat besar. Yanfatihu lahu babun min abwabi fahmin nususil mutlaqah. Akan terbuka baginya pintu dari pintu-pintu pemahaman terhadap nas-nas yang mutlak. Allati talama kathura fiha al-ittirabu wal ishtibahu. Nah, yang dikarenakan talama itu seringkali atau oleh karena yang menjelaskan sebab yang seringkali banyak padanya al-ittirab, kegoncangan, wal istibah dan kesamaran. Nah, jadi bagi orang yang baru belajar terkadang nas ini nam seolah-olah bertentangan dengan nas ini atau ayat ini mirip dengan ayat ini, ya. Nah, bagi orang yang baru belajar karena terbatasnya pemahamannya terkadang masih susah, ya, atau masih belum sempurna di dalam memahami nas-nas tersebut. Nah, ya. Sehingga apabila seorang memahami hal ini maka akan terbuka baginya pintu pemahaman terhadap nas-nas yang ada. Nah, karena walaupun suatu perkara itu sama tetap ketika syarat-syarat yang memenuhinya tidak sama, ya, ada ini syaratnya belum terpenuhi, maka hukumnya juga tidak sama. Ya. Demikian pula syaratnya sama-sama terpenuhi tetapi yang ini ada mawali, ini tidak ada mawali, mawali maka tidak bisa dihukumi sama. Nah, ini termasuk prinsip yang penting agar seorang bisa memahami nas-nas yang ada. Wa makna hadzal asli dan makna prinsip ini annal ahkama la tatimu wa la yatarattabu 'alaiha muqtadhaha wal hukmu al mu'allaq biha hatta yatimu syurutuha wa tantafi mawani'uha. Adalah bahwasanya hukum-hukum itu tidak akan sempurna dan tidak akan <clears throat> terwujud konsekuensinya dan hukum yang berkaitan dengannya sampai sempurna syarat-syaratnya dan di sampai hilang mawaniknya ya. sampai hilang mawaniknya jadi kalau contohnya sekedar memudahkan ada seorang yang membunuh orang yang lain ya, ada seorang yang membunuh orang yang lain enam nah ternyata ya, dia harus dijatuhi kisos atau dihukum mati ternyata ada mawaniknya mawaniknya ternyata dia sedang Nah, dalam keadaan gila, maka tidak dihukumi mati. Karena apa? Karena ada mawani, ada penghalang yang menghalangi untuk dia di, dia kisos karena dia gila misalnya. Nah, ini mawani. Demikian pula ketika syarat-syaratnya nah belum terpenuhi, maka hukumannya tidak tidak bisa jatuh. Kenapa? Karena syarat-syaratnya belum terpenuhi. Wa amma idza udimat asyurut aw wujidat asyurut lakin qama mani'un lam yatimma al-hukmu wa lam yatarattab alaihi muqtadahu liadami wujud wujud syarat. Ya. Adapun apabila tidak ada syarat-syaratnya, yakni tidak terpenuhi syarat-syaratnya atau syarat-syaratnya terpenuhi tetapi terdapat mawani. Ya. Lakin qama maniun, tetapi ada penghalang ya, yang menghalangi ditegakkan hukum tersebut, maka lam yatimmal hukmu, maka tidak sempurna hukum tersebut. Yakni tidak bisa dihukumi dengan hukum tersebut walam yataraddab alaihi muktadahu liadami wujudi syurut eh, liadami wujudi syarat dan tidak mengharuskan adanya konsekuensinya karena tidak adanya syarat tersebut au wujudil mani atau karena adanya penghalang fafham hadal maudhi. maka pahamilah enam pembahasan ini wal numathil li hadzal asli bimithalin yastadilu bihi al-labibu ala ma wara'ahu dan kita membuatkan misal, ya, kita buat permisalan untuk prinsip ini dengan contoh yang dipakai dalil bagi orang yang memahami al-labib yang memiliki akal, yang mengerti. alamawarah ya, atas apa yang ada di belakangnya, bisa memahami permasalahan. Fanaqulu maka kita katakan inna tauhida muthmirun likulli khairin fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya tauhid itu dia membuahkan seluruh kebaikan di dunia dan akhirat. Ya, seluruh kebaikan di dunia dan akhirat itu adalah buah dari tauhid. Karena barang siapa yang tidak bertauhid, maka seluruh kebaikannya tidak bernilai. Ya, seluruh kebaikannya tidak tidak bernilai, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa dafi'un likulli syarrin fihima. Dan tauhid itu juga merupakan pencegah dari segala kejelekan di dunia dan di akhirat. Walakin la tahsulu hadhil umur illa bijtima'i syurutihi wa intifai mawanihi. Akan tapi ini tidak terwujud ya. Perkara-perkara ini tidak terwujud yakni kebaikan, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, tercegah dari segala kejelekan dunia dan akhirat, ini tidak terwujud kecuali dengan terkumpulnya, terpenuhinya syarat-syaratnya dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Ya. Fa amma syurutuhu fa ya 'ala al-qalbi wal lisani wal jawarih. Maka adapun syarat-syaratnya yakni syarat-syarat tauhid itu harus terpenuhi baik di hati maupun lisan maupun jawarih maupun anggota perbuatan. Seorang yang bertauhid harus merealisasikan enam syarat-syaratnya itu dengan hati, dengan lisan dan dengan anggota perbuatan. Amal ladzi 'ala lisan adapun yang ada di lisan fahuwa nutqu tauhid. Itu adalah mengucapkan dengan tauhid. Ya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia menyatakan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Wa jami'u khairi mutam mutammimatun lahu. Dan seluruh ucapan-ucapan yang baik yang merupakan penyempurna dari kalimat tauhid tersebut. Ini ya, apabila dia menyatakan la ilaha illallah maka dia mengucapkan kalimat-kalimat yang sesuai dengan kalimat tersebut. Tidak boleh seorang setelah mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia bersumpah dengan selain Allah, kemudian nah dia kata-katanya beristighatsah dengan selain Allah dan seterusnya. Nah, ini dengan lisan mengucapkan kalimat tauhid dan seluruh perkataan. Nah, yang menyempurnakan kalimat tersebut. Wa amal alal qalb adapun yang merupakan realisasi tauhid itu di dalam hati adalah fahuwa ikraruhu wa tasdiquhu wa mahabbatuhu litauhidi wa ahlihi yakni menetapkan tauhid dan membenarkan serta mencintai tauhid serta orang-orang yang bertauhid ya konsekuensi dari tauhid adalah hatinya mencintai tauhid dan orang-orang yang bertauhid wa bughdu li syirki wa ahlihi dan membenci kesyirikan dan para pelakunya membenci kesyirikan dan orang-orang yang mengusung kesyirikan Wa ma'rifatul qalbi lima'nahu wa yaqinuhu bihi. Dan hatinya mengenal, memiliki ma'rifah, ya, mengetahui makna tauhid tersebut dan yakin atas makna tersebut. Ini kewajiban hati ya, di dalam bertauhid. Wa amal 'alal jawarih adapun yang merupakan kewajiban anggota badan fa huwa inqaduha lil 'amali bit tauhidi wal a'mal wa a'malihi adh-dhahirah wal batinah. Ya. Adapun Kewajiban anggota badan adalah ketundukan anggota badan untuk beramal dengan tauhid. Nah, dan amal-amal yang zahirah dan yang batin, yakni tunduk dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syarat-syaratnya. Syarat-syarat tauhid dia realisasikan dengan lisannya, dengan hatinya dan dengan anggota badannya. Apabila ada salah satu saja syarat ini belum terpenuhi, berarti dia belum dihukumi sebagai seorang muwahhid ya. Belum dihukumi sebagai seorang yang bertauhid. Nah, wajimau al-mawani annaha imma syirkun wa imma bid'atun wa imma ma'siyatun. Adapun seluruh penghalang-penghalangnya itu tidak keluar dari kesyirikan atau kebidahan atau maksiat. Ya. Ini adalah penghalang-penghalang tauhid. 6. Fasyirku nawani. Maka kesyirikan itu ada dua macam. Kesyirikan ini merupakan penghalang tauhid tetapi mesti diperinci. Ya. Kesyirikan itu ada dua macam, yakni akbar wa asghar, syirik besar dan syirik kecil. syirkul akbari yamnauhu wa yubtiluhu bil kulliyah. Maka syirik besar ini menghalangi tauhid dan membatalkan secara totalitas. Kalau seorang terjatuh pada syirik besar, maka gugur seluruh tauhidnya. Dia dihukumi sebagai seorang musyrik. Apabila mati dalam keadaan demikian, maka dia kekal di dalam neraka, sama sekali tidak akan masuk ke dalam surga wa syirkul asghar wal bid'ah wa sairul ma'asi tunqisuhu bihasabiha wa la tuziluhu bil kulliyah. Adapun syirik kecil dan kebid'ahan dan seluruh kemaksiatan maka ini mengurangi tauhid sesuai dengan banyak sedikitnya kesyirikan atau kebid'ahan atau kemaksiatan tersebut. Ya. Semakin banyak bid'ahnya, semakin banyak maksiatnya, maka semakin besar kekurangan tauhidnya, semakin rusak tauhidnya. Nam, wala yuziluhu bil kuliah akan tapi nam sir kecil bid'ah dan seluruh kemaksiatan ini tidak menghilangkan tauhid sama sekali. Ya, tidak menghilangkan tauhid sama sekali. Berbeda dengan syirik besar. Ya, syirik besar menghilangkan tauhid secara keseluruhan. Naam. Faiza fahimta Ya, maka apabila engkau memahami hadza, apabila engkau memahami hal ini, fahimtan nusus allati fiha anna man ata bit tauhid hasala lahu kadza wa ndafa anhu kadza annahu laysa mujarrad al qaul. Ya, eh, apabila engkau memahami ini, maka berarti engkau telah memahami nas-nas yang di dalamnya terdapat bahwasanya orang yang merealisasikan tauhid dia akan mendapatkan demikian dan demikian, dia akan terlindungi dari demikian dan demikian. Ya dan bahwasanya itu tidak sekedar enam perkataan. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan saya bertauhid tapi ternyata syarat-syaratnya dia belum penuhi, maka berarti dia belum bertauhid. Demikian pula dia menyatakan ya, saya telah memenuhi syarat-syarat tauhid tetapi dia terdapat penghalang pada dirinya ya dia mengaku bertauhid tetapi juga beribadah kepada selain Allah berarti belum bisa terhukumi sebagai orang yang bertauhid Eh, atau dia telah memenuhi syarat-syarat tauhid tetapi dia terjatuh kepada kebidahan, terjatuh kepada kemaksiatan, maka tauhidnya belum sempurna, ya. Tauhidnya belum sempurna karena dirusak atau dikurangi dengan kebidahan dan kemaksiatan yang ada pada pada dirinya. <clears throat> Wa kadzalika nususul lati fiha man qala kadza aw amila kadza. Demikian pula nas-nas yang di dalamnya terdapat enam penjelasan barang siapa mengucapkan demikian atau barang siapa berbuat demikian. Innamal muradu bihi al-qaulut tamu wal amalut tam. Ya. Maka yang dimaksudkan dengan perkataan tersebut adalah ucapan yang sempurna dan amalan yang sempurna. Ya. Jadi misalnya Rasulullah menyatakan bahwa siapa melakukan demikian maka dia akan mendapatkan ganjaran demikian demikian. Maka ganjaran yang sempurna itu akan didapatkan apabila dia melakukan amalan tersebut secara sempurna. Nah. Wa huwa alladhi ijtama'at syurutuhu mawani'uhu. Ya, dan dialah yang terkumpul pada amalannya itu seluruh syarat-syaratnya dan tidak ada penghalang-penghalangnya. Ya, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sempurna sebagaimana yang dijanjikan di dalam nas tersebut. Nah. Kemudian, wa min a'zami syurutil a'mali kulliha al-ikhlasu wa kaunuha 'ala sunnah. Dan diantara sebesar-besar syarat dari seluruh amalan-amalan itu itu adalah al-ikhlas dan bahwasanya dia harus di atas sunnah ya. Syarat yang terbesar terbesar dari seluruh amalan agar amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah al-ikhlas dan yang kedua adalah keadaannya di atas sunnah ya. Keadaannya di atas sunnah. Nah, wa kadzalikal wudu dan demikian pula wudu la yatimu illa bijtima'i syurutihi wa furudihi wa intifai mawanihi wa hiya nawaqiduhu. Demikian pula wudu. Wudu itu tidak akan sempurna kecuali dengan terpenuhnya syarat-syaratnya. Nah, terpenuhi kewajiban-kewajibannya dan tidak ada penghalang-penghalangnya, yakni pembatal wudu. Ya, jadi walaupun seorang telah wudu dengan sempurna, ternyata ada penghalang, yakni dia buang angin misalnya atau buang air besar, buang air kecil, maka batal wudunya. Kenapa? Karena ada penghalang. Walaupun dia telah memenuhi syarat-syarat sebelumnya, ya. Dia penuhi syarat-syarat wudu, tetapi ketika ada penghalang, maka dia tidak dihukumi suci, ya. Dia telah berhadat. 6. Wa kadzalika salatu, demikian pula salat. La hatta tujada arkanuha wa syurutuha wa tantafiya mubtilatuha. Demikian pula salat, dia tidak akan sempurna tidak akan dihukumi seseorang itu telah melakukan sholat ya, sampai sempurna ya, hatta tatimu ya, la tatimu sholat itu tidak akan sempurna atau tidak akan dihukumi seorang itu telah sholat hatta tujada arkanuha wa syurutuha sampai didapati rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya ya, sampai terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya watan tafi muktilatuha dan tidak ada perkara-perkara yang membatalkan sholatnya ya. Dia telah memenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya, tetapi ketika sholat dia cerita sama sebelahnya, batal sholatnya. Ya. Kenapa? Karena terwujud muktilatnya, ya, terwujud mawani dari sholat tersebut. Nah, wakada zakatu wassiyam wal haji wal wasairul amal la tatimu illa biwujudi syuruti wa intifa'u wa intifa'il mawani. Demikian pula zakat, puasa dan haji dan umrah dan seluruh amalan-amalan yang ada maka tidak akan sempurna kecuali dengan terwujudnya syarat-syarat yang ada dan hilang mawani-mawaniknya, hilang penghalang-penghalangnya. Wa kadzalika miras, demikian pula warisan la yarithu illa syakhsun qama bihi syartul ith wa huwa sababuhu wa antafa anhu mani'uhu. Ya. Demikian pula warisan seorang <clears throat> itu tidak akan mewarisi kecuali kalau dia memenuhi syarat-syarat untuk mewarisi yakni sebabnya ya sebab untuk mewarisi ya kalau orang belum meninggal dunia belum bisa mewarisi kalau bukan ahli warisnya tidak bisa mewarisi dan seterusnya ini syarat-syaratnya wantafa'anhu mani'uhu dan hilang perkara yang menghalangi di antara perkara yang menghalangi di antaranya misalnya dia nah adalah memang ahli warisnya dia berhak untuk menerima warisan tetapi karena dia tidak sabar dia membunuh orang yang akan memberikan warisan maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena ada penghalang. Dia membunuh orang yang akan nam menurunkan warisan kepadanya, maka terhalang dia dari warisan. Wa kadzalika nikahu wa sairul uqudi. Demikian pula pernikahan dan seluruh akad-akad yang ada. Laha syurutun wa mawani'u qad fussilat fi kutubil ahkam. Ya. Maka hukum-hukum itu nikah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan akad yang lainnya, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa dan lain-lain. Nah, memiliki syarat-syarat dan ada penghalang-penghalang yang telah diperincikan di dalam kitab-kitab ahkam, di dalam kitab-kitab fikih. Wal yakun hadal aslu ala balika. Maka hendalah prinsip ini ada di benakmu, yakni kau senantiasa. Nah, jangan lupakan kalau menghadapi permasalahan berkaitan dengan hukum mesti lihat Syarat-syaratnya terpenuhi tidak? Ada mawaneknya tidak? 6. Wahakimhu fi kulli daqiqin jalilin. Maka dan putuskanlah pada setiap perkara daqiqin wa jalil ya, perkara yang dianggap sepele dan mulia atau perkara yang dianggap kecil atau yang besar. 6. Walid du'ai syurutun wa mawani. Maka untuk doa itu terdapat syarat-syaratnya dan terdapat penghalang-penghalangnya walil mahabbati wal khaufi war rajai wat taubati syurutun wa mawani demikian pula mahabbah cinta rasa takut rasa harap taubat ini juga ada syarat-syaratnya dan ada penghalang-penghalangnya nah kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka belum dihukumi kalau ada penghalang-penghalangnya juga belum terpenuhi nah wallahu musta'an Allah Subhanahu wa taala tempat memohon pertolongan alal qiyami bisyurutil amali wa daf'il mawani' Nah, hanya Allah Subhanahu wa taala tempat kita memohon pertolongan untuk menegakkan syarat-syarat amalan-amalan itu dan untuk menolak semua penghalang-penghalang amalan tersebut.